ke-52 Al-Kabiratu Athaniyatu wal Khamsun yaitu Adal menyakiti tetangga Adil menyakiti tetangga ini adalah satu perbuatan dosa yang digolongkan sebagai dosa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita pesan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai tetangga memiliki tempat yang sangat spesial. Nyaris saja dijadikan sebagai salah satu di antara ahli waris. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril, malaikat Jibril alaihi salam terus menerus berwasiat kepadaku agar berbuat baik pada tetangga hingga aku mengira malaikat Jibril akan menjadikannya ataupun memasukkannya ke dalam salah satu di antara ahli waris. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga telah berpesan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh disebutkan al-jaril junub adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Demikian spesial kedudukan tetangga di dalam Islam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, waman ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi la ya'manu jaruhu bi bawa'iqahu." Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari gangguannya. Demikian kedudukan tetangga di dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua agar berbuat baik kepada tetangga. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa iqahu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya orang yang tidak uh, tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan buruknya demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya di dalam hadis beliau ketika ditanya tentang a'zamuz dzunub tentang dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga salatu khilal yang pertama antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau jadikan bagi Allah sekutu sementara dialah yang menciptakanmu wa taqtula waladaka khasyata ayyut'ima engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan tetangga. Rasul mengatakan wa antazniya bihalilati jarik. Dan engkau berzina yang ketiga engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, jadi mengganggu tetangga, mengganggu istrinya, ya mengganggu keluarganya, mengganggu propertinya ataupun barang-barangnya, ya mengganggu mengusik ketenangan dan ketentramannya Nah ini termasuk di antara perkara ya dosa besar yang diancam dengan uh, hukuman yang berat yaitu neraka. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istaidu billahi min syarri jaril maqam. Fa innal jaral musafir idza syaa'a yuzaila zayala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tetangga yang sudah menetap. Sebab tetangga yang musafir jika mau jika mau ia akan pergi. Itu tetangga samping rumah kita yang senantiasa dan selalu kita bersamanya. Senantiasa dan selalu kita bersamanya kita harus berbuat baik kepada mereka, memperhatikan hak-hak mereka, ya memperhatikan keadaan mereka. Misalnya mereka dalam keadaan lapar, kita harus memberikan bantuan. Kalau mereka membutuhkan bantuan, kita memberikan bantuan kepada tetangga kita semampu yang kita miliki. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan laisal mu'minul ladhi yashba' wajaruhu wajaruhu ja'un jambahu. Bukanlah seorang mukmin yang ia merasa kenyang sementara tetangga sebelahnya dalam keadaan lapar. Ya dalam keadaan lapar. Ikhwani fid azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Sungguh perbuatan yang sangat tidak kaya. Eh, kita acuh acuh tak acuh, tidak peduli dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Yang mana kalau ada apa-apa terjadi pada kita, maka yang pertama memberikan bantuan kepada kita adalah tetangga-tetangga tersebut. Lalu bagaimana apabila kita acuh tak acuh terhadap mereka? atau bahkan mengganggu mereka. Sementara dalam keadaan-keadaan yang gawat, darurat, kita membutuhkan bantuan mereka. Kita membutuhkan ulupan tangan mereka. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada tetangga. Meskipun tetangga itu adalah non-muslim. Kita lihat dalam sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan orang-orang non-muslim namun beliau bersikap baik, menunjukkan muamalah yang baik kepada mereka. Apalagi tetangga kita itu adalah seorang muslim. Maka ia memiliki dua hak. Hak sebagai seorang muslim dan yang kedua hak sebagai tetangga maka sudah sepantasnya lah kita berbuat baik kepada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan telah datang kepada kami suatu masa tidak seorang pun merasa lebih berhak terhadap uang yang ia miliki daripada saudaranya sesama muslim. Dan sekarang salah seorang dari kami lebih menyukai uangnya daripada saudaranya. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Berapa banyak orang yang terkait dengan tetangganya di hari kiamat kelak. Ia berkata, tetangganya itu berkata, Ya Rab, orang ini selalu mengunci pintu pintu rumahnya. Selalu menutup, mengunci pintu rumahnya dan tidak mau memberi kebaikannya. Tidak mau berbagi. Allah wa Tidak mau berbagi. Ya, banyak kata Nabi SAW orang yang terkait tertahan karena perilakunya yang tidak baik atau buruk kepada tetangganya atau dia tidak acuh kepada uh, kepada tetangganya maka tetangganya itu akan berkata pada hari kiamat ya Rob ya Allah orang ini selalu mengunci pintunya dan tidak mau memberikan kebaikannya, tidak mau berbagi kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, itu orang yang tidak acuh orang yang tidak peduli dengan tetangganya. Bagaimana pula orang yang selalu dan senantiasa menyakiti dan mengganggu tetangganya. Ya, menyakiti dan mengganggu tetangganya. Mengambil haknya ya secara zalim misalnya merubah ya merubah-robah ya batas tanah menyerobot hak tetangganya ya mau menyerobot hak tetangganya Nah ini termasuk perbuatan balin, ya, perbuatan aniaya, perbuat kejahatan diancam hukumannya dengan hukuman yang berat, yaitu dia dikalungkan dengan ya bumi ya se e, selat sebanyak tujuh lapis ke lehernya pada hari kiamat nanti. Maka sudah pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwa tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya dan merupakan salah satu tanda iman kepada Allah dan hari akhirat adalah tidak menyakiti tetangga. Oleh sebab itu, ya, menyakiti tetangga ini, perbuatan buruk terhadap tetangga ini merupakan sebab seorang itu masuk neraka. Ya, merupakan salah satu sebab seseorang itu masuk neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana rajin mengerjakan salat malam, rajin berpuasa, rajin beramal, rajin bersedekah. Tetapi ia sering menyakiti tetangga dengan lisannya." Ya, menyakiti tetangga dengan lisannya, bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, bukan dia serobot haknya, tidak, dia menyakiti tetangga dengan lisannya saja, dengan lisannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kalau demikian tidak ada kebaikan pada dirinya. La fiha. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya, pada dirinya. Hiya finnar. Dan ia termasuk penduduk neraka. Ya, Nabi SAW mengatakan, tidak ada kebaikan pada dirinya. Jika kana kadzalik, ala khaira Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dan ia termasuk penghuni neraka. Ia masuk ke dalam neraka. Padahal dikatakan tadi bahwa si fulanah ini rajin mengerjakan sholat malam, rajin berpuasa, rajin beramal, rajin bersedekah. Namun sayang di dalam bermuamalah kepada tetangga dia buruk. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya dia tidak menjaga lisannya. Mungkin dia mencaci, suka mencaci tetangganya. Mungkin dia su suka memaki tetangganya. Mungkin dia suka mengejek tetangganya ya dengan lisannya menggibahi tetangganya ya mengadu domba tetangganya maka Nabi mengatakan la khaira Tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia termasuk penduduk neraka. Lalu sahabat itu bertanya lagi, berkata lagi, si fulanah yang lain melaksanakan sholat wajib dan bersedekah dengan yogurt kering. Yogurt itu susu yang yang masam yang dikeringkan dan tidak pernah menyakiti tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya ya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya maka Rasulullah SAW mengatakan hiya jannah dia termasuk penduduk surga dia termasuk penduduk surga meskipun amalannya tidaklah seberapa dibandingkan dengan perempuan yang pertama tadi ya dia cuma melaksanakan sholat sholat wajib dan sedekahnya juga cuma yogurt yogurt kering ya dan tapi dia punya amalan. Ya, ini amalan juga, yaitu dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dia menjaga dirinya sehingga ya tetangganya terjaga dari kejahatannya, terjaga dari perilakunya yang buruk. Dia selalu bersikap sopan, dia selalu menjaga hak-hak tetangganya, tidak suka mengusik ketenangan mereka, mengambil barang dan hak mereka dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu dia di dalam sorga. Ini adalah satu perbandingan yang sangat mencolok antara dua perempuan ini. Yang pertama, rajin beribadah, banyak beramal, suka bersedekah, tapi di samping itu dia punya satu kesalahan dosa dan inilah dosa besar yaitu dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Yang kedua, amalannya boleh dikatakan pas-pasan saja, yang wajib-wajib saja, sedekahnya juga tidak seberapa. Namun dia punya amalan yang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang besar, menunjukkan keimanannya, yaitu dia tidak suka, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka benarlah sabda Nabi tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Janganlah dia menyakiti tangganya jika dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Akhwani fiddin para pendengar yang berbahagia. Maka dari itu, dari nas-nas yang kita bacakan tadi, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Nabi yang banyak sekali kita bawakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tetangga ini memiliki hak yang amat besar. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga semampu kita. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kita berbuat jelek, diharamkan ya berlaku buruk, mengganggu tetangga, menyakitinya, baik itu dengan lisan maupun dengan anggota badan kita dengan tangan ataupun dengan kaki. Nah, demikian ya. Termasuk juga mengganggu ketentramannya. Ya kita setel apa namanya? radio kuat-kuat kan begitu ya. Kita setel uh, murotal kuat-kuat ya hingga mengganggu tetangga. Walaupun yang setel itu murotal ya seperti ya kita lihat banyak kebanyakan masjid-masjid ya itu mengganggu tetangga dengan menyetel murotal keras-keras ya nah demikian nah ini mengganggu apalagi yang disetel itu adalah ya kita katakan barang yang haram yaitu musik nah ini berlipat-lipat sudahlah kita berdosa mendengarnya kita menyakiti dan mengganggu tetangga pula nah demikian jadi berlipat-lipat kesalahannya jadi kita tidak boleh mengganggu tetangga dengan apapun ya dengan mengganggu ketenangannya apalagi itu dalam dalam hal mengambil haknya ya mengambil haknya seperti ya kita memindahkan batas tanah patok tanah hingga ini merugikan tetangga kita. Nah, ini termasuk perbuatan haram ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Jadi sangat diharamkan ya berlaku buruk jahat dan jelek kepada tetangga dan mengganggunya dengan bentuk-bentuk gangguan apapun. Nah, kemudian hadis-hadis tersebut juga menegaskan kepada kita untuk menunaikan hak-hak tetangga. Ya, tadi kita sebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi dan memperingatkan kepada beliau, berwasiat kepada beliau agar berbuat baik kepada tetangga. Hingga aku mengira kata Nabi bahwa Jibril akan masukkannya dalam deretan ahli waris. Begitu dekatnya tetangga itu bagi kita. Nah, jadi Islam adalah agama yang sesuai sejalan dengan fitrah manusia, agama yang memperhatikan ya karena memperhatikan hak-hak manusia. Karena yang menurunkan Islam ini adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan alam semesta. Nah, tidak ada satu perkara pun yang berkaitan dengan manusia baik itu secara individu maupun ya uh, ma masyarakat melainkan Islam telah menurunkan ketentuan-ketentuannya ya, menurunkan keterangan-keterangannya, menurunkan hukum-hukumnya, adab-adabnya. Demikian, ya. Jadi kita wajib dari hadis tersebut kita wajib untuk memenuhi hak-hak tetangga. Ya, memenuhi hak-hak tetangga. E, beradab kepada mereka. Ya, beradab kepada mereka. Di antaranya adalah misalnya ya tidak melarang untuk menancapkan kayu di dinding rumah eh, di, di dinding rumah kita. Jangan meninggikan bangunan sehingga dapat menghalangi angin masuk ke rumah tetangga kecuali dengan seizinnya. Ya, tidak mengganggu tetangga dengan aroma masakan kecuali jika mereka diberi dan tidak membiarkan mereka dalam kesulitan sementara kita mengetahui, tidak membiarkan mereka dalam keadaan lapar sementara kita dalam keadaan kenyang. Ada beberapa adat yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bertetangga ini, aljiwa. Ya, di antaranya tentunya sebelum segala sesuatunya terjadi, sebelum kita bertetangga, ya hendaknya kita memilih tetangga yang saleh. Ya, tetangga yang yang saleh Nah, ini sangat penting karena kalau kita bertetangga dengan tetangga yang tidak saleh, ya, kemudian ya tetangga itu mengganggu kita, ya, mengganggu kita karena dia orang yang misalnya lah orang yang jahat, orang yang buruk akhlaknya, sementara kita tidak mampu untuk menanggungnya, untuk bersabar maksudnya di sini, bersabar untuk menerima perlakuannya itu, kemungkinan kita akan membalas dengan perbuatan yang sama. Ya, sementara tidak boleh ya kita itu e, membalas keburukan dengan keburukan. Nanti kan kita sebutkan bagaimana caranya apabila tetangga itu mengganggu kita. Apakah kita juga ya, turut apa namanya e, membalasnya dengan mengganggunya juga? Ya, karena sebagian orang ketika dia diganggu oleh tetangganya, dia membalasnya dengan gangguan yang sama. Ya, gangguan yang sama. Ya, misalnya tangganya mencelanya, dia balas mencela. Tangga melempar rumahnya, dia balas melempar rumahnya. Ya, apakah kejahatan keburukan ini dibalas dengan keburukan yang sama? Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Ya, jadi eh, ini ya kita harus bersabar ya terhadap gangguan ini. Nah, apabila kita tidak ya mampu untuk itu, maka langkah pertama adalah kita pilihlah tetangga yang baik. Ya orang-orang dahulu mengatakan al-jaru al-jaru qobladar. Perhatikan dulu tetangga siapa menjadi akan, akan bakal menjadi tetangga kita sebelum kita bertempat tinggal, ya sebelum kita membangun rumah. Nah demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani di dalam Sahihul Jami' Nabi mengatakan arbaun minas sa'adah empat perkara yang termasuk kebahagiaan termasuk kebahagiaan yaitu yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang yang pertama adalah al-mar'atus salihah wanita yang salihah yang kedua adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga adalah al-jarus saleh, tetangga yang saleh. Yang keempat al-markabul hani, kendaraan yang cepat, yang nyaman. Itu empat tanda kebahagiaan. Punya istri-istrinya saleh punya rumah-rumahnya lapang, punya tetangga-tetangganya saleh punya kendaraan-kendaraannya nyaman. Ini tanda kebahagiaan. Nabi melanjutkan wa arbaun minasyaqa dan empat perkara yang mendatangkan kesengsaraan tanda kesengsaraan al mar'atus su wal jarus su wal markabus su wal maskan dhayyiq yang pertama wanita yang buruk perangainya tetangga yang jahat kendaraan yang rongsok dan tempat tinggal yang sempit ini tanda kesengsaraan. Punya istri buruk akhlaknya, punya tetangga jahat kelakuannya, punya kendaraan mogok-mogok saja, punya tempat tinggal tempat tinggalnya sempit. Nah ini adalah tanda kesengsaraan. Maka pilihlah ya sebelum kita bertetangga pilihlah tetangga yang saleh. Nah kemudian cintailah tetangga kita itu sebagaimana kita mencintainya dan sukailah dia sebagaimana kita menyukai diri kita sendiri. Ya, menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana kita menyukai kebaikan tersebut bagi diri kita sendiri. Ya. muslim atas muslim lainnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya diriwayatkan oleh Muslim di dalam sayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waladhi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak sempurna iman seseorang hingga ia menyukai bagi tetangganya dari kebaikan apa yang ia sukai bagi dirinya. Ya, maka dari itu wajib atas setiap muslim menyukai kebaikan bagi tetangganya seperti ia suka kebaikan itu untuk dirinya demikian sebaliknya membenci bagi tetangganya apa-apa yang ia benci bagi dirinya yaitu berupa keburukan mudarat dan gangguan-gangguan nah, demikian jadi sukailah ya kebaikan bagi tetangga kita dan bencilah keburukan atas dirinya. Sebagaimana hal itu juga berlaku bagi diri kita sendiri. Nah demikian. Jadi ini merupakan hak ataupun adab yang sangat agung. Nah kemudian tidak boleh mengganggunya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hadisnya sudah kita sampaikan tadi. Nah kemudian selalu berbuat baik kepada tetangga. Ya, sebarlah sebarkanlah kebaikan kepada tetangga berbagilah kepada tetangga ya janganlah kita bersikap acuh tak acuh jangan kita terbawa dengan ya gaya hidup kota metropolitan yang mana atau ini sering terjadi di komplek-komplek perumahan apalagi perumahan yang agak sedikit mewah menengah ke atas lah yang mana kondisi masyarakat ataupun kondisi bermasyarakat di situ ya lulu gua-gua katanya. Ya, artinya apa? Artinya ya masing-masing nafsi-nafsi. Ya, dirimu urus dirimu. Ya, aku mengurus diriku sendiri. Nah, demikian. Nah, ini adalah sikap yang tidak islami. Ya, ya lucunya sebagian ya di antara uh, para properti yang membangun katanya ini perumahan yang islami yang madani, istilah-istilah islami lainnya, tapi kita lihat kondisinya di situ, tetangga tidak kenal dengan seseorang tidak kenal dengan tetangganya, acuh tak acuh saja, pergi pergi ulang petang. Ya tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah bermasyarakat, ya tidak bahkan dia tidak pernah, dia tidak mengenal tetangganya. Ya ada yang bertanya kepadanya tentang si fulan, dia mengatakan ah nggak tahu mungkin nggak tinggal di sini padahal itu tetangganya. Ya, ternyata setelah dicari dicari cari ya di samping rumahnya. Ya, maka dia berkata kepada ya orang itu, ini tadi saya tanya kepada samping rumah, dia bilang nggak tinggal di sini. Nah, ini menunjukkan kita ya nggak tahu, bahkan namanya saja dia nggak tahu. Nah, ini adalah suatu hal yang uh, kita katakan sangat memprihatinkan. Ini adalah satu kita eh, ke, kemunduran moral, ya kemunduran akhlak. Ikhnifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, bahkan eh, tetangganya mati, ya tetangganya meninggal dunia, ya dia pun dia tahu tidak mau tahu. Nah demikian, apalagi dirinya datang untuk melayatnya atau apalagi mengantarkannya, menyalatkan dan mengantarkannya ke perkuburan. Nah ini kita lihat e, gaya hidup kota metropolitan. Nah ini tidak islami, Ifidin para pendengar yang berbahagia. Tadi kita katakan, kita sampaikan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. ya Nabi SAW mengatakan berapa banyak orang-orang yang terkait dengan tetangganya pada hari kiamat nanti. Ya, tetangganya itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, Orang ini selalu mengunci pintunya dan tidak mau memberikan kebaikannya, tidak mau berbagi kebaikan ya dengan tetangganya. Jadi berba berbagilah kepada tetangga. Nah demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka yu'minu billahi wal yomil akhir, falyuhsin ila jarihi, falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Nah demikian. Kemudian bersabar terhadap gangguan tetangga. Nah, sebagaimana dikatakan tetangga yang baik bukan hanya menahan tangannya untuk tidak mengganggu tetangga, akan tetapi ia juga sabar terhadap gangguannya. Ya, sabar terhadap gangguan tetangganya. Nah, demikian. Tidak membalasnya kecuali dengan kebaikan. Ya, tidak membalasnya kecuali dengan kebaikan. Idfa billati ya ahsan. Ya, balaslah tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim maka tiba-tiba saja seolah-olah orang-orang yang dahulunya ya, membenci kamu berubah menjadi teman yang dekat ya kedekatan itu dapat kita peroleh dengan kebaikan ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan wa may yulaqqaha illal ladina sabaru wa may yulaqqaha illa hadzin 'azim tidak dapat melakukan perkara seperti itu kecuali orang yang sabar ya dan tidak ada tidak dapat melakukan hal itu kecuali orang yang telah diberi keberuntungan yang besar ya, berupa kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi, oleh sebab itu, Khwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, ya kita bersabar karena yang namanya bertetangga itu ya tidak lepas dari yang namanya perselisihan ya wajar manusia nggak ada yang cocok 100% ya walaupun si kembar itu pun berbeda padahal kembar apalagi kita dengan tetangga kita yang bukan kembar tentunya nah demikian pasti ada uh, ya masalah-masalah bumbu-bumbu yang ya apa menghiasi ya ataupun uh, persahabatan ataupun pergaulan kita dengan tetangga. Nah, itu ya adalah hal yang wajar. Ya, ya tapi kita harus e, menyikapinya dengan bijak yaitu dengan sabar, menahan diri ya, tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah karena sebagian orang itu kita lihat garang kali sama tetangganya. Ya, salah sedikit saja tetangganya sudah ngajak berantem kan gitu ya. Sudah mengajak kelahi atau mengajak perang Eh, hingga kita dengar di masyarakat kita masih ada ya antara dua kampung yang bertetangga ini perang. Nah itu sangat uh, mengherankan sebenarnya. Ya apalagi keduanya itu masih ya muslimun, ya masih uh, muslimin ya. Nah sebagaimana kita katakan tadi dengan tetangga kafir saja kita harus memenuhi hak-haknya. Apalagi ya tetangga kita itu adalah seorang muslim itu lebih-lebih lagi kita wajib untuk menjaga hak-haknya. Nah, demikian. Seandainya seluruh kaum muslimin memperhatikan pesan-pesan Nabi ya memperhatikan ayat-ayat Quran pesan-pesan Nabi berkaitan dengan eh, hak-hak uh, dan adab-adab bertetangga ini tentunya kita tidak akan mendengar lagi yang namanya perang antar kampung gitu ya tetangga satu uh, tetangga sebelah kampung menyerang ya menyerang tetangganya ya sahabat sebuah kampung menyerang tetangganya. Nah, ini tidak akan terdengar lagi. Ya kalau masing-masing dari kita itu kembali kepada ajaran Islam dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antara adab dan hak bertetangga adalah memberi tetangga makanan, terlebih apabila tetangga kita itu seorang fakir ya khusus berkaitan dengan makanan ini tadi sudah kita sebutkan ya termasuk mengganggu tetangga adalah kita memasak makanan hingga baunya tercium kepada mereka namun kita tidak memberi nah ini termasuk mengganggu ya ya kita lihat asapnya saja baunya saja yang sampai ke tetangga makanannya tidak nah ini termasuk mengganggu ya mengganggu tetangga. Apalagi tetangga kita itu seorang yang fakir, dia kelaparan, dia cuma cium baunya saja. Nah, jadi utamakanlah tetangga, pemberian ya kepada tetangga. Nah demikian. Ya tetangga depan rumah kita, kanan kiri, muka belakang, atas bawah kalau tinggal di rumah susun. Nah demikian. Ya bukankah orang yang eh, terbaik adalah orang yang memperhatikan saudaranya, Ya karena al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, bukanlah orang yang baik apabila ia kenyang sementara tangkainya dalam keadaan lapar. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya laisal mu'min laisal bil billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukanlah seorang mukmin seorang yang kenyang sementara tetangga di samping rumahnya kelaparan. Ya banyak orang yang tidak peduli dengan tetangga. Ya, nah demikian. Ia membawa ke dalam rumahnya semua yang baik-baik. Ya, semua makanan pernah mampir ke dalam rumahnya. Tapi dia tidak pernah memikirkan tetangganya yang fakir. Nah, ini adalah satu perbuatan yang tidak pantas. Ya. Nah, sementara kalau ada apa-apa, ya dia minta tolong, tolong, tolong misalnya rumahnya kebakaran atau kemalingan Ya, siapakah yang pertama kali datang? Apakah karib kerabatnya yang jauh-jauh itu? Apakah teman-temannya yang ya, yang dia uh, berikan semua uh, kebaikan kepada mereka? Ya, karena mereka teman-temannya. Apakah orang-orang itu yang datang? Atau tetangga samping rumah yang datang? Tentunya tetangga samping rumah yang datang kalau kita minta tolong, ya. Kalau kita teriak minta tolong, misalnya rumah kita kebakaran atau kemalingan, atau apapun, anak kita sakit tengah malam, ya kita kebingungan, lalu kita minta tolong, Siapa yang datang? Ya tentunya tetangga, ya khanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tabakha ahadukum qidran falyukthir maraqaha." Thumma liyunawil jarahu minha Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian memasak masak, memasak makanan ya dalam piuk maka perbanyaklah kuahnya kemudian berikan sebahagian kepada tetangganya ya summaliyunawil jarahu kemudian berikanlah sebagian itu kepada tetangganya ya janganlah seorang itu merasa segan untuk memberikan sesuatu yang walaupun sederhana kepada tetangga janganlah dia merasa segan atau merasa malu karena barang itu misalnya murah atau tidaklah seberapa. Rasulullah SAW telah berpesan ya dalam satu hadis, ya nisa al muslimat, ya nisa al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firsinis syat. Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian kepada tetangga meskipun hanya kikil kambing, ya kaki kambing, kikil kambing jadi hendaknya setiap muslim memperhatikan adab yang agung ini, jangan mengabaikannya, ya. Karena adab ini akan membawa pengaruh yang sangat besar ya di dalam bermasyarakat. Nah, ini bukti bahwa masyarakat muslim itu saling berkasih sayang, saling mencintai, saling bantu bantu sama lainnya, satu sama lainnya. Nah, demikian ya eh, eh, tidak eh, acuh apa namanya kita katakan eh, acuh tak acuh kepada tetangga ini adalah suatu yang tidak Islami ya demikian. Nah, kemudian membantu tetangga dengan harta ya jika tetangga itu membutuhkan. Ya kalau kita termasuk orang yang berlebih punya kewajiban zakat harta, maka perhatikanlah tetangga. Ya kalau ter, tetangga kita ternyata termasuk orang yang berhak menerima zakat tersebut, maka dialah yang lebih berhak ya daripada yang lainnya. Jika misalnya tetangga kita, tetangga kita itu fakir, miskin, dan dia termasuk orang yang termasuk salah satu uh, dari delapan golongan yang yang boleh berhak menerima zakat maka kita berikan lebih dulu kepada mereka ya karena mereka berhak untuk mendapatkannya ya di samping mereka muslim mereka adalah tetangga kita demikian juga sodako ya sebelum kita bersodakoh kepada yang jauh ya bersodakohlah kepada yang dekat demikian nah kemudian turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangga. Nah ini adalah bu, bu, uh, empati yang kita berikan kepada tetangga. Ya, kalau dia bergembira, ya datangi dia, ucapkan selamat. Kalau dia uh, misalnya lah kita katakan baru ya mendapatkan anak kan begitu ya, atau anaknya baru lulus misalnya dia gembira atau ya ada kegembiraan yang sedang dirasakannya, maka datangilah dia, sampaikanlah ya apa namanya selamat ucapan selamat kepadanya kan begitu. Nah demikian juga kalau dia tertimpa musibah kematian ataupun bencana lainnya misalnya ya kehilangan harta, maka kita memberikan ya hiburan kepadanya menyampaikan kepadanya kata-kata yang baik, ya kata belasungkawa, ya turut merasakan kesedihannya. Nah, itu kita memberikan empati kepada tetangga kita. Nah demikian juga di antara hak tetangga adalah menawarkan rumah kepada tetangga sebelum kepada yang lain jika ingin pindah dari tempat itu. Ya, apabila seorang ingin pindah dari rumahnya hendaklah menawarkan rumah itu kepada tetangganya atau ada anak dia tawarkan dulu kepada tetangga samping kanan kiri. Ya, nah mendorong untuk membelinya. Ya, nah demikian. Nah ini termasuk hak-hak tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man kanat lahu ardun fa bay'aha falyaridha ala jarihi. Barang siapa memiliki sebidang tanah lalu ia berniat menjualnya, hendaklah ia menawarkannya kepada tetangganya lebih dulu. Nah demikian. Nah ini akan menyenangkan hatinya. Dia merasa tersanjung, terhormatkan begitu ya. Nah ini menunjukkan juga kedekatan kita kepada tetangga. Nah Apabila kita melalaikan perkara ini, maka artinya kita telah membuka pintu kebencian, pertentangan, permusuhan, dan meninggalkan suatu uh, yang tidak baik dan tidak sedap kepada tetangga. Nah, kemudian tidak melarang tetangga menyandarkan kayu di dinding rumahnya, di pagar dan sejenisnya. Nah, ya kita saling bantu membantu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la yamna jarun jarahu ayaghriza khasyabahu fi jidarihi. Ya, janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya atau pagarnya. Ya. satu yang kita katakan ini adalah perkara yang sudah ma'ruf di kalangan manusia saling bantu membantu ta'awun alil birri wa taqwa apalagi antara sama tetangga maka janganlah mempersempit mempersempit tetangga itu justru mempersempit diri kita sendiri ya satu waktu pula kita juga akan membutuhkan bantuan ya kita akan membutuhkan uluran tangannya juga ya maka salinglah membantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan mengapa aku melihat kalian berpaling demi Allah aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian Ya, ini aku akan menyampaikan hal ini kepada kalian meskipun kalian merasa tidak suka dan gerah yaitu mengenai eh, berkaitan dengan eh, hak bertetangga ini. Ya, nah demikian. Jadi janganlah kita merasa keberatan. Ya kalau misalnya tetangga minta bantuan, ya. Eh, nah misalnya lah kita eh, punya pohon, ya pohon kita itu eh, apa nah kita lihat eh, daun-daunnya itu ranting-rantingnya sudah mencapai Eh, mencapai rumah tetangga hingga sebagian buah itu ada di bagian wilayah tetangga. Maka ya kita berbagilah ya. Janganlah kita marah-marah karena buah yang ada di bagian tetangga itu diambil misalnya. ya, ya kita maklumi ya. Sebagaimana kotorannya juga mengotori ya. Ya buahnya juga hendaknya kita juga berbagilah. Kita ini suatu hal yang sudah ma'ruf di kalangan masyarakat. Nah, di, yang ya itu menjadi haknya juga kan begitu sebagaimana ya kotorannya juga mengotori ya halaman mereka. Ya, nah demikian. Jadi berbagilah. Nah, demikian juga jika dia misalnya minta untuk dipotong misalnya membahayakan kalau terubu Nah, kita saling bantu membantu di dalam bertetangga. Nah kemudian menjaga kehormatan tetangga dan tidak mengkhianatinya, ya tidak mengkhianatinya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa di antara dosa besar adalah ya seorang itu berzina dengan istri tetangganya. Nah demikian mengganggu uh, anaknya, mengganggu keluarganya dan seterusnya. Nah kemudian menunaikan seluruh hak-hak Muslim ya di dalam bertetangga, ya termasuk juga ya kita katakan di sini misalnya tetangga kita itu non muslim ada di sana hak-hak pertetanggaan yang harus kita tunaikan kepadanya lagi dia adalah seorang muslim ya kita lihat nabi bertetangga dengan orang-orang non muslim dan beliau berlaku baik ya beliau tidak menyakiti dan tidak mengganggu mereka nah kemudian ya hendaknya juga kita eh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar menyampaikan nasihat dengan cara yang baik ya kepada tetangga-tetangga kita nah demikian ya Nah, apabila seseorang mendapat gangguan dari tetangganya, maka ia berhak untuk melaporkannya dan menjelaskan kezaliman tetangganya tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini janganlah dia balas kejahatan dengan kejahatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, tetanggaku telah menyakitiku." Maka Nabi mengatakan, keluarkan perabotan rumahmu ke tengah jalan. Ya, keluarkan perabotan rumahmu ke tengah jalan. Lalu ia pun mengeluarkan perabotannya ke tengah jalan ataupun ke apa namanya ke pinggir ke jalan lah, ya. Sehingga orang-orang berkumpul dan bertanya, dia mengeluarkan perabotannya ke keluar rumah. Lalu ia pun e, lalu orang-orang berkumpul dan bertanya, "Kamu ini kenapa? Kok perabotannya dikeluarkan dari rumah?" Ya. Maka e, ia menjawab, "Tetanggaku telah menyakitiku." Lalu aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Keluarkan perabot perabotanmu, perabotan rumahmu keluar, yaitu ke jalan." Nah, mendengar hal itu orang-orang mengatakan, "Ya Allah, kutuk dan hinakanlah orang itu." Sampailah kejadian ini ke telinga tetangganya tersebut. Lalu ia mendatangi laki-laki tadi dan berkata, saya berkata, kembalilah ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Nah, demikian. Hadis ini, ya, uh, sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, demikian. Jadi Rasul mengatakan kepadanya, ya ketika ah, ya Nabi dilaporkan bahwa ada seorang yang suka mengganggu tetangganya ya seorang laki-laki berkata kepada Nabi ya Rasulullah tetanggaku suka menyakitiku suka menggangguku maka Nabi mengatakan keluarkan perabotan rumahmu keluar maka ia pun melakukannya ya keluarkan perabotannya keluar rumah orang-orang tentunya akan bertanya ini kenapa ini si fulan mengeluarkan perabotannya maka dia mengatakan Rasulullah SAW yang memerintahkannya karena si fulan ini tetanggaku ini sering menggangguku, suka menyakitiku. Ya, ya maka orang-orang pun mengutuknya. Ya, orang, orang mendoakan keburukan atasnya. Hingga akhirnya tetangganya itu ia berkata ataupun uh, sadar akan kesalahannya, uh, ia mengatakan, "Udahlah, kembalilah ke rumahmu, masukkan lagi barang-barangmu." Demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Nah demikian ya Khonifuddin azani wa iyyakum demi para pendengar yang berbahagia. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa tetangganya itu datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang kamu dapati dari reaksi orang-orang?" Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya laknat Allah lebih keras daripada laknat mereka." Kemudian beliau bersabda kepada laki-laki yang melapor, "Itu sudah cukup untukmu." Nah, demikian. Ya, coba lihat ya e, jangan sampai tetangga kita melakukan hal ini terhadap kita ya karena kita akan dapat laknat dari manusia dan juga laknat Allah lebih keras lagi daripada laknat manusia. Nah demikian ya. Uh, jadi itu yang uh, kalaulah sudah sampai kepada uh, klimaksnya ya kita katakan uh, seorang itu merasa sangat terganggu lah dengan tetangganya maka ini adalah satu cara untuk dapat menegur tetangganya tersebut. Nah demikian. Nah intinya adalah dia eh, janganlah membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa. Kadang kalau kalau dia balas dengan kejahatan yang serupa, ya apa bedanya dia dengan tetangganya? Diriwayatkan dari Abu Amir Al-Himsi yang mengatakan, Tauban pernah berkata, Tidaklah ada dua orang yang saling membuat lebih dari tiga hari hingga salah seorang ya mereka meninggal sementara mereka masih dalam keadaan seperti itu kecuali keduanya akan celaka. Tidaklah seorang berbuat jelek kepada tetangganya hingga tetangganya itu pergi meninggalkan rumahnya kecuali dia akan binasa, dia akan celaka. Nah demikian, dia akan celaka. Baik. Nah itulah dia beberapa keterangan dari uh, uh, Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, bagaimana ya mereka berpesan kepada kita semua untuk ya menjaga dan memperhatikan hak-hak bertetangga ini. Nah, dan kesimpulannya adalah bahwa e, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga ini termasuk salah satu di antara e, dosa besar ya, dosa besar. Jadi tetangga e, memiliki hak ya yang harus kita apa namanya kita perhatikan. Nah, tetangga itu ada tiga, tetangga muslim ya, dan masih kerabat, maka ada tiga hak di situ sebagai tetangga, sebagai muslim dan sebagai kerabat. Kemudian tetangga muslim, itu tetangga, dia itu muslim. Nah ini ada dua hak hak sebagai muslim dan hak sebagai uh, uh, sebagai tetangga. Kemudian yang ketiga tetangga kafir, maka dia punya dua uh, satu hak yaitu hak sebagai tetangga. Dia punya satu hak yaitu hak sebagai tetangga ya Abdullah bin Umar bertetangga dengan seorang Yahudi. Jika dia menyembelih kambing, jika beliau menyembelih kambing, selalu ia berkata, bawakan sebahagian dagingnya untuk tetangga kita yang Yahudi itu. Ya, nah demikian. Baik. Jadi walaupun itu adalah seorang non muslim, ya tetap kita berbuat baik, ya berbuat ihsan kepada tetangga. Apalagi itu adalah uh, seorang muslim. Nah, apalagi dia masih karib kerabat kita. Nah, jadi, jadi e, haknya lebih besar lagi. Nah, demikian saja ya e, para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita e, sampaikan tadi bermanfaat e, bagi kita semua, khususnya bagi saya. E, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa oleh hada. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Jazakallah khair. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab Bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon di 0218236543 Dan untuk pesan singkat silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 Baik untuk satu pertanyaan pertama ustadz ada pertanyaan dari pendengar kita dan pertanyaan ini merupakan beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Anita di Nagoya Jepang dan penanya yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana bagi kita yang rumahnya sangat berdekatan sehingga kita tidak mampu untuk menghindari hal-hal yang secara tidak kita sadari mengganggu mereka. Apakah e, tetap terkena dosa? Di sisi lain, kehidupan e, di sini walaupun dapur kami masih saling berhadapan namun tidak pernah bertegur sapa. Jazakallah khair. Ya. E, ini adalah salah satu perkara yang perlu kita perbaiki dari muamalah kita, ya Uh, tadi sudah kita sampaikan bagaimana uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan pesan-pesan dan wasiat kepada kita untuk menjaga kehormatan, menjaga hak, ya, dan menjaga uh, ketentraman atau kenyamanan ya, tetangga, ya. Maka ya, kita sudah selayaknya melaksanakan kaum muslimin adalah ya manusia terdepan yang harus melaksanakan pesan Nabi ini. Ya, bukankah kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ya, kepada umat manusia. Nah, tadi kita lihat, kita kita dengar ya kita eh, eh, hadis-hadis uh, sallallahu Nabi saw bagaimana pesan-pesan beliau kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, maka itu suatu yang harus kita wujudkan ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, e, misalnya kita tinggal di, rumah yang berdekatan, sebagaimana yang disebutkan di dalam e, pertanyaan tadi, ya, itu tidaklah e, menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan hak tetangga. Ya, kita perhatikan juga, misalnya kita masa asapnya kemana, ya larinya. Jangan sampai ya rumah tetangga itu penuh dengan asap kita, ya. Ya, Malaysia saja teriak-teriak dia kena asap dari Indonesia kan begitu. Nah ini harus perhatikan petani-petani itu dia bakar ya hutan seenaknya saja kemudian anginnya ataupun asapnya sampai ke negeri tetangga itu juga tidak bagus tidak boleh like, ya, ya, dilakukan kita harus memperhatikan perbuatan kita apakah perbuatan kita itu dapat merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita kalaulah orang-orang kafir melaksanakan hal ini coba lihat ya di di negara-negara ya non muslim itu kalau membuat bangunan mereka selalu di, diselimuti itu bangunan supaya debunya, kotorannya itu tidak ke tetangga. Ya demikian juga kalau eh, dahan eh, ranting pohon yang ada di rumahnya itu menjulur, menjulur men, apa, menjulur sampai keluar itu dipotong, dibersih, dibersihkan dan dirapikan supaya tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak mengganggu tetangga. Kalaulah orang-orang kafir melakukan hal ini dan itu termasuk ajaran Islam, kita kaum muslimin Allah mengatakan kuntum khaira ummatin lebih berhak untuk melaksanakannya. Kita harus memperhatikan ya apa yang kita lakukan itu jangan sampai itu merugikan tetangga. Bukankah Nabi tadi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi falyukrim eh, eh, falyuhsin ila jarihi berbuat baiklah dia kepada tetangganya ya berbuat baiklah dia kepada tetangganya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yu'dhi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Itu pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu kita perhatikan. Maka dari itu janganlah kita uh, bersikap uh, acuh tak acuh. Ah, sudah biasanya itu, nggak bisa dihindari ini katanya. Ya, tidak seperti itu. Kita carikan solusinya. Misalnya ya, saling berdekatan kan begitu ya. Nah, ini asap sampai ke tetangga. Kita carikan solusinya bagaimana supaya asap itu tidak sampai ke tetangga. Nah, demikian. Atau ya kalau kita masak makanan, ya kita berikan sebagian dari mereka. Kalau tidak bisa dihindari, kita mohon maaf kepada mereka dan kita berikan sebagian dari masakan itu kepada mereka. Nah, kemudian ya e, tidak bertegur sapa ini juga tidak baik. Ini e, bagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa mukmin akul mukmin, mukmin itu saudara saudara bagi mukmin yang lainnya. Ya, maka ber, tidak bertegur sapa, tidak tahu menau, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi hidup e, gaya kehidupan kota metropolitan yang tidak ya mengenal siapa tetangganya ini adalah satu hal yang Eh, tidak islami khonifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita juga harus tahu eh, tangga kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya bahwa banyak orang-orang yang terkait dengan tetangganya pada hari kiamat nanti, ya terkait dengan tetangganya pada hari kiamat nanti. Terkait di sini maksudnya ya dia akan terhalang ya, ya urusannya nanti di akhirat ya kalau dia mau masuk surga dia masih tertahan ya karena tetangganya Ya, tetangganya akan mengatakan, "Ya Rab, ya Allah, dia selalu mengunci pintu rumahnya dan tidak mau berbagi kebaikan dengan tetangganya." Nah, demikian. Ya, jadi kita harus memperhatikan ya, jangan sampai perbuatan kita itu merugikan tetangga kita atau mengganggu tetangga kita. Dan kita juga harus peduli, ya. Kita harus, harus peduli dengan tetangga kita. Nah, demikian. Wallahu wallahu alam bisawab. Nah, syukuran jazakallah atas jawaban Alistan. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, rupanya belum tersambung atau belum terhubung dan silahkan bagi pendengar yang lainnya yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini kepada Alustad Abu Isan Al-Maidani, Hafizahullah di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Andri di Jakarta. Bapak Andri di Jakarta, silahkan. Ya, Pak Ustaz saya mau nanya nih, kalau misalnya tetangganya sedang ribut ya, nah, terus apa yang sedang kita lakukan, yang harus kita lakukan gitu loh. Terkadang soalnya kan cukup cukup mengganggu tuh. Nah itu. Terus yang terus yang kedua Pak Ustadz, uh, ini kalau misalnya ada ada tetangga gitu ya, terus uh, istrinya misalnya istrinya itu ternyata bu, uh, eh, bergabung dengan Syiah gitu aliran aliran Syiah ini, uh, apakah saya harus memberitahu ke suaminya atau saya bisa langsung uh, menasihati dia agar kembali ke agar meninggalkan Syiah gitu yang sesat gitu Pak Ustadz Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dua pertanyaan. Ya, yang pertama tentunya kita tidak boleh mengganggu tetangga dengan membuat keributan di dalam rumah kita. Kita tengkar dengan istri kita, saling lempar piring kan gitu, lempar gelas ya hingga membuat keributan dan mengganggu tangga kita. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak layak. Ya dan tidak sepantasnya juga suami istri bertengkar seperti ini karena ini menyalahi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya janganlah seorang mukmin ya, suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka satu karakter, ada karakter lain yang disukainya. Dan bukan begitu cara penyelesaian yang Islami di dalam percekcokan rumah tangga. Ya bukan dengan adu mulut perang ya seperti uh, perang dunia kan begitu. Eh, saling lempar piring, lempar piring terbang dan lain sebagainya, semua berterbangan di dalam rumah, buat keributan, keonaran, ya itu adalah uh, bukan cara yang Islami di dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Ya, nah ini mungkin babnya nanti akan uh, di dalam bab yang lain mengenai masalah ini. Nah kemudian sikap kita bagaimana jika lihat tetangga kita bertengkar seperti ini. Nah kita tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang keliru, maka kita wajib untuk mengislah ya mengislah. Nah ini adalah perkara yang paling mulia yaitu mengadakan islah islah baina dzatil bain ya islah dzatil bain sampai-sampai untuk islah dzatil bain ini Rasulullah membolehkan kita untuk berkamuflase berbohong kan begitu kita katakan kita sampaikan yang baik ya kita sampaikan yang e, bermanfaat yunmi khairan wa yakulu kita sampaikan yang baik kita katakan yang baik jadi kewajiban kita adalah islahu dzatil bain, ya, memperbaiki dua orang ini, ya, bagaimana cara yang bijak untuk kita masuk dan dapat mendamaikan keduanya, menyelesaikan masalah tetang yang dihadapi oleh tetangga kita. Nah, demikian. Yang kedua, kalau misalnya kita dapati tetangga kita itu menyimpang, seperti yang diceritakan di dalam uh, soal tadi pertanyaan tadi mm, ya istrinya misalnya masuk dalam satu ars arsat aliran sesat kan begitu maka pertama yang harus kita lakukan adalah menyampaikan hal ini kepada suaminya karena suaminya lah yang paling berhak untuk e, memberikan nasihat kepada istrinya ya karena dia di bawah kuasa suami maka kita menasihatinya, menasihati suaminya supaya uh, memperhatikan istrinya bahwa istrinya sudah terlibat begini begitu, coba di uh, uh, apa diperiksa ya, diteliti kebenarannya. Nah, jika benar maka berikanlah dia peringatan Nah, ini termasuk salah satu amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat yang baik kepada tetangga dan janganlah kita e, menyiar-nyiarkannya dulu ya karena itu akan e, membuat keruh suasana ya. E, kita sampaikan nasihat ini secara ya pribadi dulu kepada suaminya untuk menasihati istrinya. Nah, kalau misalnya suaminya tidak mampu dan dia minta bantuan kepada kita, maka ya kita selaku tetangga ya hendak uh, hendaknya tidak menolaknya dan memberikan nasihat kepada uh, yang bersangkutan ya supaya uh, keluar ataupun terhindar selamat <clears throat> dari uh, jeratan arsat tadi aliran sesat tadi. Nah demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban al Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya ada pertanyaan, Ustad seberapa jauh atau jarak atau berapa rumahkah uh, batas tetangga, batasan uh, yang disebut tetangga dari rumah kita Ustad? Ya, tidak ada ketentuan yang baku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, batasnya ya. Tapi para ulama menyebutkan uh, yang masyhur, yang populer yaitu 40 rumah ya ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri sekitar rumah kita. Nah, itu masih masuk dalam kategori tetangga. Wallahu alam bisawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban al Ustaz. Dan untuk selanjutnya eh, kami berikan di lain telepon ya, kami berikan di kesempatan di line telepon silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Hana di Lampung. Umu Hana di Lampung, silahkan. Iya. Uh, ini Ustaz, Ana mau nanya. Kan tetangga saya uh, itu gotnya ngalir di depan rumah saya. Nah, saya kan nggak berani negur. Tapi saya cuman uh, kalau nyapu gitu sambil nyindir apa nak jatuh ke got gitu itu kan got ya nah baik ibu atau hana itu saja ada lagi pertanyaan yang lainnya uh, cukup itu saja ya cukup itu nah sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ya, ini juga salah satu berkah yang harus kita perhatikan yaitu kotoran-kotoran yang kita buang tempat sampah, kemudian juga eh, tempat eh, septic tank. Ya, itu janganlah kita buat septic tank eh, di dekat sumur tetangga. Nah ini tentunya ya, ya merugikannya kan begitu. Demikian juga eh, saluran eh, air ataupun got eh, ya di mana kita membuang kotoran. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita buat uh, resapan, resapannya itu di sebelah mana. Ini harus diperhatikan. Ini termasuk hak-hak pertetanggaan yang harus kita eh, penuhi ya, yang harus kita perhatikan. Nah, nah kalaulah eh, kita sebagai tetangga ya mendapat perlakuan yang ya seperti itu dari tetangga, maka ya, dalam hal ini kita menyampaikan keberatan kita. Itu hak kita untuk menyampaikan keberatan kita ya kepada tetangga kita misalnya dia tidak memperhatikan ya kebersihan botnya ya Nah, kita kita tegur dia dengan cara yang baik tentunya. Nah, atau kita ajak untuk kerja bakti sama-sama apa membersihkan got supaya airnya mengalir dengan lancar. Nah, kalau itu berkaitan dengan safety tank dan kita terganggu karena sumur kita ya, kita lebih dulu sumurnya itu ada ya. Karena hukumnya di sini hukum yang lebih dulu kan. Ya, misalnya ya, ya safety tank yang ada lebih dulu maka sumur yang mengalah Nah, kalau sumur yang ada lebih dulu, maka septic tank yang mengalah. Septic tank tempat pembuangan kotoran itu ya. Nah, demikian. Jadi, Yaman hukum ber, uh, hukum uh, berada pada uh, berpihak pada yang lebih dulu. Nah, mana yang lebih dulu ada, itulah yang paling berhak. Nah, jadi kalau misalnya kita uh, membuat septic tank tanpa kita sadari ternyata sangat dekat dengan sumur tetangga dan tetangga menegur kita, maka kita wajib untuk memindahkannya. Nah, ini merupakan hak kita juga untuk menyampaikannya. Nah, kalau misalnya tetangga kita itu kesulitan, nah kita bantu ya kalau kita mampu. Nah, demikian. Jadi ini merupakan hak kita untuk menyampaikan dan e, menegurnya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Nah, kalau dengan sindiran-sindiran seperti itu, nah ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu keterbukaan dengan kekeluargaan dan dengan kasih sayang. Tawasibil hak tawasi bis sabri dan tawasi bil marhamah. Saling menasihati dengan kebenaran ya di atas kesabaran dan dengan kasih sayang. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz Demikian untuk Ummu Hana yang berada di Lampung Dan untuk selanjutnya Ustaz Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat Ada dua pertanyaan senada Di antaranya dari Ummu Aulia di Cikarang Dan Abdullah yang berada di Bogor Uh, ya Ustaz, uh, barakallahu Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada saudara-saudara kita yang sering menitipkan anaknya kepada tetangganya yang secara tidak sadar bahwa anaknya yang cukup lama dibiarkan di rumah tetangga tersebut mengganggu aktivitas dari tetangga tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini juga salah satu hal yang sebenarnya mengganggu ya, termasuk idza uljar mengganggu tetangga, yaitu menitipkan anak dalam waktu yang lama yang membuat dia e, terganggu, mengusik ketentramannya. Nah, ya, ya ada di sana hal-hal yang wajar lah. Artinya dia menitip sebentar dan itu tidak mengganggu. Secara urfi itu juga e, tidak dipermasalahkan. Ya, tapi kalau seharian penuh ini namanya tempat penitipan Nah, ini tempat penitipan menitipkan anak dan itu mengganggunya tentunya ya. Nah, mengganggunya tentunya. Nah, jadi hendaknya diperhatikanlah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi ya e, wallahi la yu'min ya kilaman ya Rasulullah sampai tiga kali Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman ya sampai tiga kali Nabi mengatakan ya dikatakan ditanyakan siapa ya Rasulullah Allah dilayak ya'man jaruhu bawa ikohu yaitu orang yang tidak merasa aman tetangganya itu dari perilaku perilakunya dari perilaku dari perbuatannya nah jadi kita harus punya empati ya dengan tetangga punya perasaan ya wah itu kan tetangga saya dia orangnya gampang saja itu dia memaafkan kadang-kadang kita memanfaatkan ya ya kebaikan orang untuk berbuat semaunya, bahkan cenderung aniaya kepada orang tersebut. Maka ya pada pada pada pembahasan kemarin kita sudah uh, membahas ya mengenai masalah ya berbuat aniaya ya. Nah, perbuatan aniaya itu biasanya muncul dari seseorang ketika dia merasa dirinya sudah cukup. Ya. kalau innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna Ya sekali-kali tidak. Coba lihat manusia suka berbuat tagha, sesuka berbuat ya layat suka berbuat melampaui batas, berbuat seenaknya, berbuat aniaya ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Nah ini sering terjadi apabila tetangganya itu miskin misalnya, sering dia bantu atau sering dia memberikan hadiah. Nah kemudian karena itu dia berbuat seenaknya, dia titip anaknya kan begitu ya dia dan lain sebagainya. Ya perbuatan-perbuatan yang ya kadang-kadang ya itu sangat mengganggu dan mengusik ketentraman orang lain. Nah, demikian. Nah, janganlah kita wala nuntas tastaksir. Janganlah kamu memberi dengan tujuan untuk mendapat balasan yang lebih banyak, lebih besar. Nah, jadi ikhlaslah dalam memberi, membantu tetangga ya ikhlas. Nah, kemudian janganlah dengan bantuan itu kita berbuat seenaknya kepada tetangga. Nah, itu itu tidak dibenarkan. Nah, itu termasuk mengganggu yang Allah Subhanahu wa taala rasulnya melarang kita dari perbuatan seperti itu. Nah, demikian. Ya, jadi hendaknya kita punya empati kepada tetangga, punya perasaan lah, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya anaknya dititipkan kepada kita dalam waktu yang lama? Bukankah kita juga merasa terganggu? Nah, jadi al-mu'min atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lainnya. Ya, nah, la yuhibbu li akhihim man la yu'minu billahi eh, Nabi mengatakan e, tidak akan ber, tidak sempurna iman seseorang ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin hingga dia menyukai bagi saudaranya dari kebaikan apa yang dia sukai bagi dirinya demikian sebaliknya sudah kita katakan tadi ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la yu'minu billah tidak atau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya atau walladzi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak sempurna iman seorang dari kamu hingga ia menyukai kebaikan bagi tetangganya apa yang ia sukai juga bagi dirinya. Nah demikian saja Ikhwani fiddina Allah wa yang jami'an pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melaksanakan apa yang telah kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang yastami'una al qawl fayattabi'una sana yang mendengarkan nasihat dengan baik yang kemudian eh, apa namanya mengikuti dan mengamalkannya dan mengikuti yang terbaik darinya. Wallahu a'lam bisawab. Uh, eh, demikian saja uh, pertemuan kita pada hari ini.